Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar dalam kesempatan yang barokah ini yaitu dari ba'da maghrib sampai setelah kita salat isya dan insyaallah kita pun akan melanjutkan kembali dari salat ba'da salat isya ini sampai insyaallah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari kemudahan. Allah alam bisawab. Tafadhal ya Syekhana. أخبرتهم بأنه درس في صفة الوضوء عملي لا بس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد إن شاء الله جل وعلا في هذا الوقت بعد صلاة العشاء مباشرة دروس عملية بيانية تحتاج إلى نظر ومشاهدة لبيان هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بعض العبادات كالوضوء والصلاة وصفة تكفين الميت Dalam kesempatan kali ini insyaallah kita <clears throat> akan mempelajari beberapa permasalahan dari masalah agama kita ini yang sifatnya adalah praktek keseharian. Dan kita membutuhkan perhatian dan juga nanti ada contoh-contoh dan praktek-praktek seperti misalnya pada sifat wudhu Nabi Muhammad SAW ataupun pada sifat solatnya Nabi Muhammad SAW ataupun pada perkara praktek mengkafani jenazah. والدرس البياني العملي الموضح عمليا لعله أثبت في الذهن وأسرع في الفهم للمتعلمين وهذا غالبا Dan pelajaran yang sifatnya praktek ini dan ini merupakan praktek keseharian insyaallah akan kita sampaikan dan juga akan kita contohkan praktek-prakteknya yang demikian ini lebih merasuk dalam pikiran kita dan juga lebih mudah kita pahami. فأنت تنظر إلى الصفة الصحيحة والبيان الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فتحاول أن تفعل مثل هذا الفعل Dan engkau nanti akan melihat tentang praktek dari amalan keseharian dalam peribadatan kita dan yang demikian ini akan lebih mengokohkan kita di dalam mempraktekkan agama ini agar lebih sesuai dan lebih kokoh lagi dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan-perbuatan ini. ولذلك أرسل ربنا جل وعلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليكونوا للأمم أسوة وقدوة Maka dari itu di sini kita melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari ilmu agama bukan hanya sekedar dengan menyampaikan dengan kalam tetapi juga dengan praktek. Yang demikian ini menjadikan nabi kita sebagai uswah dan juga kudwah, sebagai suri tauladan dan juga sebagai bentuk kita mencontoh prakteknya di dalam mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فتنظر الأمم إلى أنبيائها فيعملون مثل ما عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام Sekarang kita lihat umat-umat terdahulu mereka para pengikut nabi-nabi terdahulu mereka pun mengamalkan di dalam amalan-amalan yang diajarkan oleh para nabi tersebut seperti apa yang dikerjakan oleh para nabi tersebut. ونحن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجب علينا أن نتأسى به وأن نفعل مثل أفعاله وأعماله وأن نقبل على أقواله لأنه أسوتنا وقدوتنا dan kita juga melihat Nabi kita ini merupakan suri tauladan kita baik pada perkara perkataan kita ataupun perbuatan kita maka Nabi kita Muhammad SAW adalah uswah kita dan juga suri tauladan kita yang kita mengikutinya dan kita juga beribadah dengan cara mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنتوضأ كما توضأ نبينا ونصلي كما صلى نبينا ونصوم كما صام نبينا ونحج ونعتمر كما حج واعتمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Maka kita kalau demikian ini berwudu seperti cara wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita. Dan kita juga salat seperti salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berhaji dengan tata cara haji yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tatkala kita umrah, maka kita umrah dengan cara umrah yang sahiha, sebagaimana yang dicontohkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهكذا في كل عبادة وطاعة نتأسى بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأن الله جل وعلا جعله أسوة لنا وقدوة قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا maka kita pun menjadikan nabi kita nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dan juga sebagai praktek-praktek ibadah kita dari seluruh macam ibadah-ibadah yang kita kerjakan di dalam peribadatan kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan sungguh-sungguh ada pada diri kalian laqad kana lakum sungguh-sungguh ada untuk diri kalian fi Rasulillah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang bagus. Ini bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah di hari akhir, wadzakarallaha kathira dan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. والبيان العملي al-amali العملي له talim في bayani وفي عمل السلف الصالح رضوان الله تعالى fi amali penjelasan secara praktek dan juga keterangan-keterangan dengan bentuk contoh praktek ini adalah merupakan pokok dalam sunnah Nabi kita فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر وصلى بالناس إماما وعند ذلك بعد الفراغ من صلاته أخبر الصحابة أنه ما فعل هذا إلا لينظروا إليه وليتعلموا صلاته ويتأسوا به kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari hadisnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Maka tatkala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa di balik salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar itu supaya manusia itu melihat bagaimana prakteknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Dan yang demikian ini menunjukkan bahwasanya pengajaran di dalam agama ini pun bentuknya dengan melihat praktek. فارتفع نبينا على المنبر حتى يراه الناس ويشاهدوه ويتأسوا به وقد جاء في البخاري من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي Maka Nabi Muhammad SAW Karena melihat demikian pentingnya praktek dan contoh supaya umat berjalan di atas petunjuknya, maka Nabi Muhammad SAW di dalam memberikan contoh dengan cara naik, dengan cara berada di tempat yang tinggi, supaya manusia melihat prakteknya Rasulullah SAW di dalam sholat. Yang demikian ini sebagaimana yang telah sabit di dalam hadisnya Al Imam Al Bukhari di dalam sebuah hadis dari Malik bin Huwairith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sallu kama raaitumuni usalli dan salatlah kalian dengan cara tatkala kalian melihat aku di dalam salatku وهكذا لما حج رسول الله عليه الصلاة والسلام حجة الوداع كما في مسلم من حديث جابر بن عبد الله كان عليه الصلاة والسلام يفعل مناسك الحج وربما أنه عليه الصلاة والسلام صعد وركب البعير بعيره الذي كان معه حتى يراه الناس وينظرون افعاله ويتاسون به وقال ايضا عليه الصلاه والسلام لتأخذوا عني مناسككم أي انظروا إلي انظروا إلي وتعلموا مناسك الحج Demikian juga apa yang dipraktekkan oleh Nabi kita di dalam sifat haji. Dan ini dipraktekkan di dalam haji wada'nya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW terkadang naik di tempat yang tinggi. Bahkan terkadang sambil mengendarai ontanya. Kemudian sebagaimana yang ada di dalam Sahih Muslim dari hadisnya Jabir bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan litakhudhu anni manasikakum supaya kalian dengan cara Rasulullah sallallahu wasallam berdiri di tempat yang tinggi ataupun berada di atas ontanya supaya kalian mengambil dari aku tata cara di dalam haji-haji kalian. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه أنه سئل من التابعين من قبل التابعين فقيل له بين لنا صف لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكيف كان بيانه دعا بطست فيه ماء ثم توضأ لهم وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام بين ذلك عمليا Demikian pula sebagaimana di dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim dari hadisnya Abdullah bin Zaid dari sisi ilmu yang diambil oleh tabi'in dan diberikan kepada tabi'in. Di sana tatkala ada seseorang bertanya kepada seorang yang mempelajari sifat wudhu Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan gambarkan kepadaku, contohkan kepadaku tata cara wudhunya Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian maka kemudian tabi'in ini memerintahkan kepada orang tersebut untuk mengambil satu wadah ataupun satu gantang dari air. Kemudian setelah itu dia mencontohkan dan mempraktekkan cara wudu yang dia lihat dari wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata aidan fi sahihain an Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu annahu tawadda'a أمام أناس ثلاثا ثلاثا ثم قال للناس الحاضرين توضأ النبي عليه الصلاة والسلام نحو وضوء هذا نحو وضوء هذا أي قريب منه أو مثله ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا أي نظر إلي وتوضأ مثله ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه Kemudian pula dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahihain dari hadisnya Utsman bin Affan bahwasanya beliau mengatakan wudu dengan tiga kali tiga kali. Kemudian waktu itu dari apa yang dilihat oleh Utsman bin Affan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man tawaddaa nahwa wudu'i ihada maka barang siapa yang mengerjakan wudu dengan cara wudhuku ini, demikian yang dikatakan Rasulullah SAW, kemudian dia di dalam proses wudhunya tersebut, kemudian tidak tidak berbicara dan juga tidak ada niatan lain kecuali karena Allah, kemudian dia sholat dua rakaat, maka ghufirallahu ma taqaddama min Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa baginya baik yang telah lewat ataupun yang akan datang. وثبت أيضا عند الإمام أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند وفي صحيح أبي داود صحيح المسند لشيخنا العلامة المقبل بن هادي الوادعي وفي صحيح أبي داود الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى Demikian pula tentang bentuk dan praktek cara wudu yang datangnya dari sisi Nabi Muhammad SAW juga ada sebagaimana di dalam musnadnya Al-Imam Abu Dawud dan juga di dalam kitab sahih Musnad Al-Imam Abi Dawud dari tulisan yang ditulis oleh syekh kami yaitu Syekh Mukbil demikian juga apa yang ada di dalam Sunan Abi Dawud yang ditulis juga oleh Syekh Nasruddin Al-Albani أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه توضأ أمام الناس ثلاثا ثلاثا ثم قال للناس من سره من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو هذا أي الذي توضأته Sesungguhnya datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dia berwudu dengan cara tiga kali tiga kali. Kemudian beliau menyatakan, barang siapa yang suka untuk tahu bagaimana cara wudunya Nabi Muhammad SAW, maka lihatlah cara wuduku ini. هذه مقدمة بارك الله فيكم في بيان أهمية التعليم والإيضاح العملي وأن له أصلا في السنة وهو مقدمة لدروسنا إن شاء الله جل وعلا التي ستكون في هذا الوقت من الدروس العملية. Ini adalah penghantar dari bentuk pentingnya pengajaran secara praktek dan juga penjelasan-penjelasan secara gamblang. Dan ini insya Allah pelajaran yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. ولذلك بارك الله فيكم الدرس الذي يكون بعد صلاة العشاء يحتاج في الغالب إلى نظر فالذين يكونون وراء الجدر مثلا أو السواري فلن يحظوا بما ينبغي أن يحرصوا عليه فيتقاربون إن شاء الله عز وجل هذا أمر الأمر الثاني ربما لن تكون الفائدة مرتبة واضحة للذين يسجلون الدرس بالأشرطة Dan pada kesempatan pelajaran Bada Isya ini, ini membutuhkan kita memandang sehingga bagi mereka yang berada di samping tembok ataupun di belakang tiang-tiang hendaklah dia mendekat. Ini satu perkara. Karena perkara ini penting. Sedangkan perkara yang lainnya dan ini perkara yang kedua, hendaknya pelajaran ini tercatat dengan catatan yang bagus. Maka bagi mereka yang memiliki rekaman hendaklah dia merekam ودرسنا اليوم إن شاء الله جل وعلا سيكون في بيان صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإيضاح ذلك dan kesempatan pelajaran kita kali ini adalah kita menjelaskan tentang sifat wudunya Nabi Muhammad SAW dan juga menggamblangkannya. إخوان الكرام قبل البدء بالوضوء يسن لنا استعمال السواك فقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بسواك عند كل وضوء رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة Dan sunnah yang pertama sebelum kita berwudu adalah kita menggunakan siwak. Dan ini adalah perkara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli wudu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jikalau tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali wudu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya. بعد السواك عندئذ يقبل على أعمال الوضوء فيبدأ بغسل كفيه ويغسل الكفين ثلاثا غسل الكفين أي اليد إلى محل الرسغ Untuk pelajaran yang kedua setelah kita bersiwakan adalah kita lihat praktek wudhu. Yaitu tatkala kita mau berwudhu, kita cuci kedua telapak tangan kita tiga kali tiga kali. Dan ini kita mulai dari ujung tangan kita sampai ke ruas-ruas dari telapak tangan kita. فيغسل الكفين جيدا لأنهما الآلة في استعمال ماء الوضوء إلى الفم والأنف والوجه وبقية أعضاء الوضوء هما الآلة Tatkala kita mencuci kedua telapak tangan kita, kita harus betul-betul mencucinya sampai bersih. Ya, karena apa? Ini merupakan alat bagi kita untuk mengambil air tatkala kita membersihkan wajah, tatkala memasukkan air ke dalam hidung dan juga anggota tubuh yang lainnya dari anggota wudu. بعد غسل الكفين يغترف بيده اليمنى غرفة واحدة هذه الغرفة يتمضمض ببعضها ويستنشق بالبعض الآخر فيدخل الماء إلى فمه مضمضة ثم إلى أنفه استنشاقا Dan cara wudhu kita adalah, maksudnya cara wudhu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kita menceduk air dengan satu kali cedukan dengan tangan kanan, dengan telapak tangan kanan. Maka sebagian air kita masukkan ke dalam mulut kita. Dan sebagian yang lainnya kita masukkan ke dalam hidung. Dan ini adalah namanya istingsyakan. الماء إذا دخل إلى فمه يمضمض بمعنى يدير الماء بشدة في فمه ثم يمجه إلى الخارج tatkala kita memasukkan air ke dalam mulut kita, maka kita bertamadmud, bertamadmid. Maknanya adalah kita menggerak-gerakkan air di dalam mulut kita, kemudian kita keluarkan dengan keras. Hatta takhruja fadalatu ta'am allati takunu bainan asnan Sampai kita ini tatkala berbudu dan berkumur dengan keras tersebut, sisa-sisa makanan yang ada di dalam gigi kita keluar. Wa 'inda al-istinshaq in istanshaqa <clears throat> fa innahu yashfutu wa yajdib al-ma'a quwwatin hatta yasila ila a'la al-anf ila al-khayshum. Dan tatkala beristinshaq kita memasukkan air ke dalam hidung ini dengan kuat sampai atas dari hidung kita Dan ini yang namanya al-khayshum. Thumma yastanthar biyasarihi. Wa idha stanthara fa innahu yanthuru bishiddatin wa biquwatin hatta yakhruja ma yusamma bilmukhat wa aydan al وأيضا wa aydan ma yakunu fil الأنف dan tatkala kita telah memasukkan air ke dalam hidung kita sampai khosyum, maka setelah itu kita keluarkan dengan keras dengan tangan kiri sehingga keluarlah apakah itu uh, umbel dalam bahasa Jawanya ataukah itu debu ataukah yang lainnya sampai keluar. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام بالغ بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما Maka dari itu, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam masalah ini, tandaskanlah, kuatkanlah, tatkala kalian sedang memasukkan air ke dalam hidung. Kecuali kalau kalian dalam keadaan berpuasa. فالصائم لا يبالغ في الاستنشاق كغير الصائم كغير الصائم الصائم لا يبالغ لماذا حتى لا يؤدي مبالغة الاستنشاق إلى إلى دخول الماء إلى أين؟ إلى جوفه. Mengapa tatkala kita dalam keadaan berpuasa, kita tidak perlu menarik air ke dalam hidung kita dengan kuat. Karena permasalahannya di sini tatkala kita menarik air dengan kuat ke dalam khayshum kita, dikala kita berpuasa, ini akan mengarah pada perkara yang berbahaya yaitu masuknya air misalnya ke dalam ya di dalam tenggorokan kita atau bagian dalam tubuh kita. إذا اتضح لنا أن أخذ الماء من أجل المضمضة والاستنشاق يكون باليد اليمنى وأن الاستنثار التمخط يكون باليد اليسرى Maka dari itu, sekarang telah jelas bagi kita tatkala kita mengambil air dengan satu cedukan itu dengan tangan kanan. Dan tatkala kita beristinsyak juga dengan tangan, tangan kanan. Maka tatkala kita mengeluarkan kotoran di dalam hidung kita setelah kita memasukkan air ke dalam hidung kita itu dengan tangan kiri. وهذه من محاسن الدين فإن اليسرى للتمخط وللاستنجاء والاستجمار والأشياء التي نحو هذه Dan inilah sesungguhnya bentuk keindahan agama ini. Tangan kiri ini untuk mengeluarkan kotoran. Atau juga misalnya untuk cebok menggunakan air. Atau juga cebok dengan batu. Inilah fungsi daripada tangan kiri untuk perkara-perkara yang demikian. بعد أن بعد أن تمضمض واستنشق المرة الأولى يفعل في المرة الثانية مثل المرة الأولى وهكذا في المرة الثالثة مثل المرتين التي اللتين قبلها Demikianlah gambaran tatkala kita berkumur dan juga beristingsyak dan juga beristingsar. Pada kali yang pertama ini akan dipraktikkan pula pada kita tatkala berkumur pada kali yang kedua beristingsyak dan juga beristingsar. Demikian juga pada kali yang ketiga sama seperti pada kali yang pertama. ثم بعد ذلك يغسل وجهه كاملا Setelah kita tadi berkumur, istingsyak dan beristingsar, berikutnya adalah kita membasuh wajah kita keseluruhannya. وضابط الوجه حد الوجه من منبت شعر الرأس إلى الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن Dan sekarang sejauh mana sesungguhnya batasan dari keseluruhan wajah kita, maka kita ketahui batasannya adalah dari awal tumbuhnya rambut di kepala kita ini sampai ke di bawah dagu dan juga di sebelah bawah telinga kanan kita kanan eh, telinga kanan kita dan juga sebelah tangan kiri kita. Inilah batasan dan gambaran tentang keseluruhan wajah. أما من كان أصلع الرأس فعندئذ إلى محل ومنبت الشعر المعتاد في الناس إلى هنا لا يشترط أن يمد الماء إلى حواشي شعره المتأخرة Dan inilah yang sesuai dengan syar'i. Tatkala kita mau membasuh wajah, itu dari awal tumbuhnya rambut dan ini yang disyariatkan. Jangan seperti apa yang dilakukan oleh kebiasaan manusia tatkala mereka membasuh wajah mereka sampai di rambut yang di sebelah atas kepalanya dan ini tidak dis, tidak disyariatkan. Eh? Ah. Eh, kemudian ada orang yang tatkala rambutnya botak, dia memahami bahwasanya tatkala dia membasuh seluruh wajahnya, dia anggap dari awal tumbuhnya rambut yang botak itu tadi. Dan ini salah, karena apa? Ini bukan wajah, tetapi kepala. Walaupun tumbuhnya rambut di belakang, karena sesungguhnya asalnya adalah di sini yang dimaksudkan dengan ya awal tumbuhnya rambut itu mukdamur ra'si. فيغترف عندئذ بيده اليمنى أو بكلتا يديه معا أو باليمنى ويضيفها إلى اليسرى ثم يرفع الماء إلى أعلى جبهته ويغسل وجهه جيدا Maka dari itu kita sekarang telah paham, tatkala kita mau membasuh wajah, kita bisa dengan satu tangan kanan atau juga dengan kedua tangan kita atau juga dengan tangan kanan kemudian kita tempelkan ke tangan kiri kita dan kemudian kita basuh wajah kita dari awal tumbuhnya rambut ini kita gosok-gosokkan dengan betul-betul bersih dan betul-betul di dalam kita mengusapnya. فيغسل وجهه جيدا مدلكا لوجهه معمما للوجه كله من أعلاه إلى أسفله ومن يمينه إلى يساره dan tatkala kita membasuhkan air ke wajah kita, kita sambil menggosok-gosok dan kita ratakan kepada seluruh wajah kita dari jabha kita yaitu dari jidat kita, kemudian juga dari sebelah kanan sebelah kanan dari wajah kita di bawah telinga dan juga sebelah kiri kita. يفعل هذا ثلاث مرات اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام ومتوضئا بالوضوء الأمثل dan kita mengerjakan di dalam membasuh wajah kita ini tiga kali. Yang demikian ini adalah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dan kita untuk berwudu yang demikian ini lebih serupa dengan wudunya Nabi Muhammad SAW. بعض الناس يخطئ إذا توضأ فإذا غسل وجهه ترك صفحة الوجه من الجانبين فلا يصل الماء إلى جانبي الوجه وهذا خطأ غسل الوجه ركن من أركان الوضوء لا يصح الوضوء إلا به Dan kita jumpai sebagian manusia itu salah di dalam membasuh wajah. Tatkala dia membasuh wajah ada sebelah kanan dari wajahnya ini dan sebelah kiri wajahnya ini tidak tersentuh air. Dan yang demikian ini membasuh wajah yang merata dan menyentuh seluruh wajah ini adalah merupakan rukun dari rukun-rukunnya wudhu. Dan tatkala seseorang tidak membasahi seluruh wajahnya tadi, maka tidak sahlah wudhunya. بعد غسله لوجهه يغسل يده اليمنى أولا ثم اليسرى setelah kita membasuh wajah kita, maka kita akan membasuh tangan kita. Dan sebelum kita membasuh tangan sebelah kiri, maka terlebih dahulu kita membasuh tangan kita sebelah kanan. Yasul al yumna wa yasul al-ma'a mu'ammiman liyadihi kulliha ila al-mirfaqain ila al-mirfaq fil yadi al-yumna wa yatajawaz yatajawaz yartafi' qalilan حتى يغسل العضد حتى يغسل من العضد لأن هذا من السنة Sekarang tatkala kita membasuh tangan kita, kita basuh semuanya merata. Semuanya kita basuh merata sampai siku kita. Dan kita lebihkan sedikit, ya. lebihkan sedikit sampai masuk dalam bagian pergelangan tangan kita. Dan ini merupakan sunnah dari sunnah Nabi kita yaitu melebihkan di dalam kita mengusap air di dalam uh, air kepada tangan kita melebihi dari siku sampai masuk pada bagian dari pergelangan tangan. Fakasul yadi ila al-mirfaq ruknun min arkan al-wudu la yasah al-wudu illa bidalik. wal irtifa' min al-mirfaq ila al-'adab sunnatun nabawiyatun azimah. Sekarang tatkala kita membasuh anggota tangan kita ini dari ujung tangan sampai siku ini adalah ruknun dari arkanil wudhu, rukun dari rukunnya wudhu. Dan tatkala kita berwudhu tidak sampai membasahi siku kita, maka wudhu kita tidak sah. Adapun tatkala kita angkat sedikit sampai kepada pergelangan tangan, ini hukumnya adalah sunnah dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam بعض الناس إذا توضأ فغسل يده ويكون مستعجلا ربما يغسل يده دون أن يوصل الماء إلى المرفق فالوضوء باطل Sekarang kita jumpai sebagian manusia tatkala berwudu dia tergesa-gesa sehingga dia mengusapnya tidak dengan merata dan tidak sampai juga ke siku. Maka wudu yang demikian ini wudunya batil, tidak sah. ومن الناس من يتوضأ فيرفع الماء حتى يصل إلى الكتف هذا ليس فيه سنة Sekarang kita juga jumpai sebagian manusia itu tatkala mengusap air bahkan sampai ke pangkal tangan kita. Dan ini bukan termasuk daripada sunnah. يغسل اليد اليمنى ثلاث مرات Kita membasuh kedua, kita membasuh tangan kanan kita ini tiga kali. فإذا فرغ من يده اليمنى غسل يده اليسرى كما غسل اليمنى ثلاث مرات وبنفس الصفة Untuk membasuh tangan tangan kiri kita sebagaimana cara kita membasuh tangan kanan kita dengan cara-cara yang sama. بعد ذلك يمسح رأسه Setelah kita membasuh kedua tangan kita kanan tiga kali, kiri tiga kali, kita sekarang membasuh kepala kita. Apa nih ikut-ikutan? فإذا أقبل على مسح رأسه فعندئذ له أن يكتفي بالماء الموجود في كفيه من بقايا غسل يديه وله أن يأخذ ماء جديدا Dan cara kita mengusap kepala kita itu caranya dengan sisa air yang masih ada di kedua telapak tangan kita setelah kita membasuh tangan kanan tangan kiri dan juga dengan cara kita mengambil air yang baru. فإذا مسح رأسه فإنه يمسح رأسه بكلتا يديه مبتدئا من مقدم الرأس متجها إلى الخلف ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة Cara kita mengusap kepala kita itu dengan kedua tangan kita. Kita mulai dari permulaan kepala kita yaitu awal tumbuhnya rambut ke belakang. Ke belakang sampai tengkuk kemudian kita kembali lagi ke depan. Ini cukup satu kali. بعض الناس يخطئ فإذا به ربما جعل ثلاث مرات في مسحه لراسه وهذه شاذة لا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام Dan sebagian manusia ada yang mengusap kepala itu tiga kali seperti ini. Satu. Dan seterusnya sampai tiga kali. Yang demikian ini tidak thabit dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalilnya adalah syadah, ganjil. Menyelisih hadis yang sahih. وبعض الناس إذا مسح رأسه ربما يذهب فقط دون أن يرجع وهذا خلاف السنة Sebagian yang lainnya dari apa yang dilakukan oleh manusia di dalam mengusap kepala itu hanya sekedar mengusap ke belakang saja tanpa dia mengembalikannya. Hukum yang demikian ini menyelisihi dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dhu nas idza masaha rasahu rubbama masaha ba'd ra'sihi la yu'ammimu ar-ra'sa fayaf'alu hakadha mathalan. Dan sebagian manusia yang lainnya tatkala mengusap kepala itu hanya sebagian saja. Seperti ini contohnya. أما إذا كان المتوضئ له عمامة فعندئذ يمسح على عمامته Sekarang keadaan yang lainnya tatkala seseorang berwudu dalam keadaan mengenakan imamah, maka dia tidak perlu mencopot imamahnya. Cukup dia mengusap imamahnya demikian. ثم بعد ذلك يمسح أذنيه بما فضل من البلل fi yadayhi ba'da mashir ra's. Setelah itu kita mengusap kedua telinga kita itu tidak perlu mengambil air wudhu baru, tetapi cukup dengan sisa-sisa air yang ada di tangan kita tatkala kita mengusap kepala. Lahu كما سمعتم أن يمسح أذنيه بما بقي من فضل البلل بعد مسح الرأس ولا دليل على أنه يأخذ ماء جديدا ليمسح أذنيه Kita telah tahu bahwasanya tatkala mengusap kedua telinga kita itu dengan sisa-sisa air yang membasahi kedua tangan kita. Dan tidak ada dalil sama sekali tatkala seseorang ingin mengusap kedua telinganya tadi dengan air yang baru. عند مسح الأذنين يدخل الإصبعين السباحتين ويقال السبابتين في أذنيه ويجعل الإبهامين الإصبعين الكبيرين خارج أذنه من الخارج فيمسح ذهابا وإيابا Sekarang cara kita mengusap telinga kita itu caranya dengan ini dua jari telunjuk kita. Dua jari telunjuk kita disebut dengan sabahatain. Kita caranya masukkan ke dalam telinga kita. Dan juga ibu jari kita yang disebut dengan ibhamain, yaitu dua ibu jari kita, kita taruh di luar. Kita seperti ini kan. Ini yang ini dimasukkan ke telinga, yang ini di luar telinga. Ba'dun nas yukhta فيعكس فيجعل الإبهامين للداخل ويجعل السبابتين للخارج بهذه الصفة وهذا لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام Sebagian manusia salah di dalam mempraktekkan tatkala dia mengusap kedua telinganya. Mereka menjadikan ibu jarinya itu di dalam telinganya dan kemudian menjadikan Jari telunjuknya di luarnya dan ini tidak ada dalil sama sekali dalam sunnah. Wa minan nasi man yukhta' aidan. Fa idza wasala ila mashi al-udhnayn masaha raqabatahu. Wa hadha la dalil alaihi. Dan sebagian manusia pula salah di dalam mempraktekkan wudu tatkala dia membasuh kedua telinganya. Di samping dia mengusap kedua telinganya, dia juga membasahi belakang lehernya ini. Dan ini tidak ada dalilnya sama sekali. بعد مسح الرأس والأذنين يغسل القدمين إلى الكعبين Sekarang setelah kita mengusap kedua telinga kita, kita sekarang akan mengusap kedua telapak kita kaki kita sampai eh, mata eh, mata kaki kita. الكعبان هما العظمان الناتئان أسفل الساق لكل قدم لكل رجل كعبان كعب من الخارج وكعب من الداخل dan sekarang kita jumpai pada kaki kita ini ada dua mata kaki وأنا سأشير Ini فهذا الكعب العظم الناتئ من الداخل وهذا الكعب العظم الناتئ من الخارج وسمي كعبا لأنه من التكعب والنتوء Inilah yang dimaksudkan dengan dua mata kaki kita. Yang pertama ini ya ke, mata kaki kita sebelah dalam dan yang kedua ini adalah kedua mata mata kaki kita sebelah luar. Dan ini dua-duanya adalah kedua mata kaki kita. Dinamakan kedua mata kaki kita karena ini menonjol dan keluar dan nampak dari dari dan nampak dari bagian tubuh yang lainnya. Idza ghasala rijlaihi fa innahu yuammul yu'ammimu al-ma'a hatta yaghsil al-ka'bayn wa aydan yartafi' qalilan ila as saqayn Dan tatkala kita mengusap dan tatkala kita membasuh telapak kaki kita, kita ratakan semuanya airnya sampai kedua mata kaki kita. Dan kita lebihkan sedikit sampai hampir menjelang betis kita. غسل الرجلين إلى الكعبين ركن من أركان الوضوء لا يصح الوضوء إلا بذلك والزيادة على الكعبين في شيء من الساقين سنة min sunnati Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sekarang tatkala kita membasuh kedua telapak kaki kita sampai kedua mata kaki kita ini hukumnya ruknun, yaitu rukun dari rukun-rukun wudu. Maka tidak akan sah seseorang tatkala berwudu tatkala airnya tidak sampai kedua mata kaki kita. Maka tatkala seseorang membasuh kedua telapak kaki kakinya, kemudian dia melebihkan sedikit sampai pada kedua betisnya tadi ini hukumnya adalah sunnah. عند غسل الرجلين لا بد من تخليل الأصابع لا بد من تخليل الأصابع فبعض الأصابع قد تكون متقاربة ملتصقة تحتاج إلى تخليل حتى يصل الماء وبعض الأصابع ربما وجد بعض الأتربة والأوساخ لا بد من التخليل حتى يحصل التنظيف ودخول الماء Dan tatkala kita membasuh kedua telapak kaki kita, kita tetap harus menyela-nyela. Ya, menyela-nyela ibu-ibu jari kita, menjela jari-jari kaki kita sampai sampainya air ke pori-pori dari kedua telapak kaki kita. Dan sebagian manusia ada yang ibu jarinya itu melengket dan juga ada hal-hal yang lainnya dan kemudian di sini ada kotoran-kotoran maka kemudian dia tatkala membasuh kedua telapak kakinya ini harus ada upaya menyela-nyela menyela-nyela dan membersihkan kotoran-kotoran tersebut sehingga kotoran itu sampai hilang. وعند غسل الرجلين لا بد من العناية بغسل آخر القدمين اللذان هما العقبان فيحرص على إيصال الماء إلى العقبين هذان هذا هو العقب في الرجل اليمنى فيوصل الماء إلى آخر القدم ويغسل أيضا أواخر القدم Dan tatkala kita membasuh kedua telapak kaki kita, kita harus betul-betul perhatian. Harus betul-betul perhatian dan kita harus di dalam mencucinya itu sampai akhir daripada kaki kita. Dan juga dari bagian di bawah telapak di bawah kedua mata kaki kita. يغسل الرجل اليمنى ثلاث مرات ثم يغسل الرجل اليسرى ثلاث مرات Cara kita membasuh kedua telapak kaki kita, caranya adalah kita membasuh ke telapak kaki kita sebelah kanan tiga kali. Setelah itu kita membasuh kedua telapak kaki kita tiga kali. من الناس من يخطئ في الوضوء فإذا به إذا توضأ لا يخلل بين الأصابع وإذا لم يصل الماء بين الأصابع فإن هذا محرم Dan sebagian manusia tatkala berwudu, dia tidak menyela-nyela jari-jarinya. sehingga tatkala dia tidak menyela-nyela jarinya tadi dengan air, maka ini salah. Dan perbuatan tatkala dia di dalam membasuh tadi air tidak sampai kepada dari akhir-akhir ujung-ujung jari kita ini hukumnya adalah haram. Wa minan nasi man yukhta khata'an fahishan fayaghsilu qadamayhi lakinnahu yatasahal fi ghasli awakhir القدمين أواخر القدمين أي العقبين وهذا جاء فيه وعيد شديد في الصحيحين رأى النبي عليه الصلاة والسلام أناسا توضأوا ولم يصل الماء إلى أعقابهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار أي عذاب شديد لأصحاب الأعقاب الذين توضاوا وما اوصلوا الماء الى اعقابهم Dan sebagian manusia ada yang salah dengan kesalahan yang parah. Mereka tatkala membasuh kedua telapak kakinya ini sambil menggampangkan dan mengendengkan. Sehingga air tidak sampai menyentuh kepada akobain, yaitu kedua akhir dari telapak kakinya. Dan yang demikian ini sangat berbahaya. Dan yang demikian ini adalah sangat berbahaya. Karena sebagaimana yang ada di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wailul lil aqabi minan nar." Celaka, maksudnya bahaya yang sangat bahaya. Celaka bagi orang yang tatkala berwudu ternyata di akhir daripada telapak kakinya ini tidak tersentuh air dan yang demikian ini diancam dengan neraka. بعد الفراغ من الوضوء يقول المتوضأ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Dan setelah orang selesai berwudu, maka dia berdoa kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فقد جاء في مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء Dan juga di dalam hadis yang sahih, tatkala seseorang selesai berwudu kemudian berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian tatkala dia berwudu dengan menyempurnakan betul-betul sempurna wudunya, maka dia mendapatkan keutamaan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, futihat lahu abwabu abwabul jannah ats-tsamaniyah maka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya pintu sorga yang delapan dan dia bisa masuk dari pintu mana yang dia kendaki. هذه صفة وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام وهنا سؤال dan inilah gambaran tentang wudhunya Nabi Muhammad SAW. dan di perkara ini ada beberapa permasalahan. Mada baqiya min a'madil wudhu? Sekarang permasalahan yang pertama apa dari perkara yang masih tersisa dari amalan-amalan wudhu? سال سائل يقول سائل هل هناك سؤال أنا وضعته لا تستقبل أي أسئلة السؤال الذي وضعناه بارك الله فيكم لأن عادتنا أن نجعل الأسئلة آخر الدرس السؤال الذي وضعته لكم أجمعين ما هو الشيء الذي ما ذكرناه من أفعال الوضوء تفضل التسمية التسمية ذكر التسمية قال التسمية بالنسبة للتسمية جاءت أحاديث ومنها لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن هذه الأحاديث كلها لا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن سمى فلا حرج ومن لم يسمي فلا حرج Tarjim, Ada seorang bertanya, ada seorang yang bertanya tentang bagaimana hukum membaca bismillah. Maka Syekh menjawab, memang ada hadis yang menyatakan tentang la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah padanya. Seluruh hadis yang menjelaskan tentang masalah ini tentang tata cara berwudu harus pakai bismillah, tidak ada hadis yang sahih, semuanya dhaif. Sehingga tatkala kita berwudu apakah kita mengucapkan bismillah tidak ada masalah, tatkala kita tidak membaca bismillah juga tidak ada masalah. لا زال أيضا السؤال وما الذي تركناه من أفعال الوضوء ما ذكرناه Sekarang ada pertanyaan kedua, apa yang belum kita sebutkan dalam perbuatan wudhu yang tadi kita sebutkan tadi? اللحية نعم اللحية إذا كانت خفيفة ترى معالم الوجه من خلالها فإنها تغسل مع الوجه أما إذا كانت كثيفة فعندئذ تخلل والتخليل ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Ada perkara yang belum kita sebutkan di dalam praktek wudhu kita, yaitu tentang masalah membasuh jenggot. Maka di sini, kalau memang jenggotnya itu tidak terlalu tebal dan nampak wajah kita, ya, maksudnya nampak kulit-kulit kita, karena jenggot tidak terlalu tebal, maka kita cukupkan untuk kita di dalam membasuh jenggot kita itu sama dengan berbarengan dengan tatkala kita membasuh wajah. Adapun tatkala jenggot kita tebal, maka kita menyela-nyelanya. هذا بارك الله فيكم فيما يتعلق بصفة وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام وهنالك كتب ألفت في هذا الباب فلا حاجة لإعادة المعلومات ويكفي بالنسبة لهذه الدورة من هذا البيان Dan dalam kesempatan kali ini saya anggap cukup untuk menyebutkan tentang tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW dan saya sebenarnya sudah menulis satu buku yang menjelaskan yang menjelaskan tentang wudhu Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita tidak anggap perlu untuk mengulangi penjelasan ini. Kullu su'alin أو إشكال أو استفسار يكتب إن شاء الله جل وعلا في أي درس من الدروس والإجابة عن ذلك يكون بعد صلاة العشاء وبعد الدرس المختصر إن شاء الله عز وجل الأسئلة تصل إلى الأخوة وهم ينقلونها ونحن نجيب عما تيسر منها إن شاء الله عز وجل أما بالنسبة لهذه الليلة كفينا إن شاء الله فنكتفي إلى هنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم